Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala Asy-syafa'ah wa syafa'atu li ahli al mawqif dan kita beriman adanya syafaat bagi orang-orang yang di padang mahsyar mawqif, tempat orang berhenti dan berdiri itu bil adillati sahihah wal ijma dengan dalil-dalil yang sahih dan juga ijma. Dan juga ini telah ada isyaratnya di dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaknya engkau itu meninggalkan tidurmu untuk sholat tahajjud yaitu sholat malam. Dikatakan tahajud karena apa? Karena meninggalkan tidur. Sebagai tambahan untukmu, tambahan ibadah untukmu. Semoga Rabbmu menaikkan engkau ke apa itu ke maqaman mahmuda ke posisi yang terpuji apa itu maksudnya mayoritas ulama mengatakan al maqamul mahmud adalah asyafaatul kubro yaitu beliau mendapatkan hak untuk memberikan syafaat yang terbesar yaitu syafaat bagi ahlul mauqif semuanya yang para nabi semuanya tidak berani untuk melakukan itu semuanya tidak berani untuk bicara kepada Allah Allah waktu itu masih apa masih di atas aras sana masih di tempatnya yang di sana belum turun turun dengan keagungannya bukan seperti yang kita bayangkan semuanya mengatakan apa lastuhunakum lastuhunakum bukan bukan saya yang untuk mengurusi urusan kalian ini. Yang lain semuanya mengatakan apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Padahal itu para nabi dan para rasul, bahkan Nabi Ibrahim, semuanya mengucapkan seperti itu. Karena Allah Ta'ala memang sedang murka pada waktu itu. Sampai akhirnya Rasulullah itulah ya menyampaikan syafaat, mengatakan analaha, analaha. Aku yang akan mengurusi ini. Kemudian Rasulullah SAW berangkat berangkat menuju ke apa? Ke bawah arusnya Allah. Begitu beliau melihat Allah langsung tersungkur sujud. Bagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis syafaat punya Imam Al-Waqi'i itu. Ini yang dikatakan sebagai apa? Syafaat untuk Ahlul Mautis. Dan telah terbentuk ijma untuk masalah ini. Bahkan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah juga meyakini ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Wasyafa'atu li ahlil kabair. Dan kita juga beriman kepada syafaat untuk pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati syafaatku itu akan diberikan kepada pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku dan ini yang diingkari oleh orang-orang apa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan barang siapa sudah masuk neraka tidak mungkin mereka akan keluar. Karena memang mereka rata-rata apa mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang Khawarij dan Mu'tazilah dulu mereka ingkar sunnah. Baru kemudian sebagian percaya kepada sunnah tetapi dengan membuat syarat-syarat yang berat. Syarat yang berat dan bid'ah. Harus hadisnya mutawatir. Kemudian mereka berselisih pendapat mutawatir itu berapa minimal. Ada yang mengatakan minimal 20 dan setiap di setiap sanatnya itu di setiap tingkatannya 20 meriwayatkan dari yang 20 dari yang 20 sampai ke Rasulullah dan dari 20 itu harus ada satu orang ahlul jannah bagaimana kalian tahu itu semua adalah bid'ahnya mereka rawahu Ahmad wa huwa haditsun hasan hadisnya hasan dan ini adalah mutawatir secara keseluruhan hadis masalah syafaat bagi pelaku dosa besar dan sebagainya telah kita sebutkan di dalam di dalam apa itu kisah syarah kalimat tauhid. Wasirat dan kita percaya akan adanya sirat yaitu jisrun mansubun alamat di jahannam yang mana dia itu adalah jembatan yang dibentangkan mansub aslinya ya, dipancangkan di atas di atas kulit eh, di atas punggung ya, di atas belakang ya. belakang belakang jahanam ya juzul abrar akan dilewati oleh orang-orang yang berbakti ila jaril abrar ke sampai ke negeri orang-orang yang berbakti yaitu darul qarar tempat menetap yaitu surga wa anhu al ilan dan akan tergelincir darinya orang-orang yang jahat menuju ke dalam neraka wa bi'sal qarar dan itu adalah jelek-jelek tempat tempat menetap. Alhamdulillah. Dan hadis tentang ini banyak sekali. diantaranya adalah hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya sirat itu adalah jahdun, muzilun. Dia itu licin dan mudah menggelincirkan orang. Hanya orang hanya orang yang Allah kokohkan saja ya akan sanggup untuk apa? Untuk bertahan di atasnya dan kecepatan langkah mereka itu sebagaimana kecepatan mereka di dalam menerima kebenaran di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sirat. Sirat di dunia dan sirat di akhirat. Sirat di dunia adalah sirat yang maknawi, tidak bisa kita lihat tetapi dia ada, yaitu apa? yaitu agama ini dan syariat ini yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa anibuduni hadza siratun mustaqim sembahlah aku inilah jalan yang lurus yaitu apa jalan maknawi yaitu syariat ini maka barang siapa dia kokoh di dunia di atas sirat yang maknawi ini maka di akhirat dia pun kakinya akan kokoh di atas sirat yang hissi sirat yang betul-betul ada di atas neraka jahanam itu Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa ala qadri subuti qadamil abdi fi hadha sirat fid dunya kadzalika sabatuhu hunaka fil akhirah. Sesuai dengan kadar kokohnya kaki sang hamba di sirat di dunia ini, seperti itu pula dia akan kokoh kakinya di sirat yang di sana di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan dan sesuai kadar kecepatan hamba di dalam menerima kebenaran di dunia seperti itu pula kadar kecepatan dia di akhirat ketika melewati sirotok. Bukan karena kehebatan langkah kakinya atau kecepatan larinya dan sebagainya, bukan. Tapi memang tergantung amalan dia, amalan kebenaran dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa minhum man yamuru kalbar. Di antara mereka ada yang melewati sirat itu seperti petir. Menyambar langsung sampai di depan pintu surga. Sebagaimana yang di dalam hadis Abi Hurairah. Langsung Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, fi abi anta wa ummi? Ayu syai' yamuru kalbar?" Wahai Rasulullah, saya, uh, eh, ibu dan ayahku sebagai tebusan. Apa itu? Men, uh, sambaran seperti kilat. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan minhum man yamuru karih. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin. Angin sendiri bermacam-macam kecepatannya. Wa minhum man yamuruka syadir rihal. Di antara mereka ada juga yang melewatinya seperti apa? Seperti larinya onta yang kencang. Wa minhum man yamurruka ajawidil khail. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda-kuda balap. Wa minhum man yamurru masing-masing disebutkan. Kemudian Rasulullah mengatakan summa ta'jizu a'malul ibad. Kemudian amalan hamba mulai melemah. Kemudian disebutkan setelah itu apa? Wa minhum man yamurru Zahfa di antara mereka ada yang melewatinya itu dengan apa? Dengan merangkak. Minhuman yamuru masya di antara mereka ada yang melewatinya dengan jalan. Enggak bisa dia ingin cepat tapi enggak bisa sesuai dengan amalannya. Wa minhum man eh, harwalah atau eh, apa? Sa'yan, lari-lari kecil. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang merangkak dengan dengan apa? Dengan dadanya. Padahal sirat itu bukan jalan yang bagus, bukan jalan yang hot make dan sebagainya yang licin. Bahkan dia itu adalah apa? sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lain, dia adalah kahati Musa. Seperti tajamnya pisau cukur. Di mana kita merangkak di atas pisau cukur. Nauzubillah. Dan dia itu sebagaimana yang disebutkan ahadu minas saif wa ajaku minas syar. Dia itu lebih tajam daripada pedang dan lebih lebih kecil daripada rambut. Di atas itu yang nanti akan kita lewati. Maka sesuai dengan amalan di dunia nanti di akhirat dia akan melangkah Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan fangduru ila fangduru ila asyahawat wa syubuhat di dunia. Lihatlah kepada syahwat dan syubuhat di dunia. Fa innaha kalalibu ala sirat. Karena dia itu adalah bagikan kalalib, yaitu apa besi-besi melengkung yang ada di atas sirat itu, seperti yang disebutkan di dalam hadis itu. Wal hasakah dan cakar-cakar besi yang mereka adalah yang benda-benda itu tahfahunna nasa amalihim mereka menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Kata beliau, maka barang siapa di dunia dia sering terkena syubhat, sering terkena syahwat, maka di akhirat dia pun akan sering terkena cakaran dari besi-besi tadi. Alhamdulillah. Itu adalah sedikit gambaran tentang sirat yang mana sirat ini adalah betul-betul kondisinya seperti kaidah yang terbesar di alam semesta ini yaitu apa al jaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan jenis amalannya Makanya Imam Ibnul Qayyim setelah menyebutkan gambaran sirat itu beliau mengatakan jaza'a wifaqa wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu adalah balasan yang sesuai dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Kemudian kenapa? Enggak tahu dia di atas di atas neraka, sementara neraka lebar sekali. Orang yang masuk saja banyak yang badannya sudah diperbesar. Yang giginya saja sebesar apa gunung Uhud. Nggak tahu orang badannya sebesar apa berarti. Kalau giginya sebesar Uhud. Itu aja ternyata walaupun orang sudah miliaran barangkali masuk ke dalam neraka, ternyata apa? Neraka neraka masih teriak-teriak hal mim masjid. Ada tambahan lagi tidak? Berarti memang dia itu besar. Maka jelas jembatannya itu tentunya luar biasa panjang. Allahu a'lam seberapa panjang dia itu. Iya, Oh, itu yang lain sudah pada bergembira di dalam surga. Yang ini suka maksiat di dunia, suka golem di dunia. Ya sudah lama dia di atas itu, lama dan tersiksa. Padahal disebutkan di dalam hadis-hadis, ketika orang yang terakhir melewati neraka, melewati sirat itu dalam keadaan apa? Yahbu, e, taroh, wa si taroh. Terkadang dia merangkak, terkadang dia berjalan. Wa, e, Eh, apa itu wa ta'khudhuhu as-sumum tarah wa ta'khudhuhu nar tarah terkadang dia dihantam oleh angin panas dari neraka terkadang dia dihantam oleh api dari neraka ada letupan-letupannya sampai ke atas sudah tersiksa di atas itu tak bisa tak lalu kan? semuanya melalui semuanya melalui wa in minkum illa tetapi ya sudah namanya tanpa hisab tanpa azab langsung cepat selesai itu yang paling enak tetapi apa memang harus sabar di dunianya Oh, kalau ahli bidah tu termasuk ahli apa ni? Tauhid. Kalau memang bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah berarti dia masih punya asal tauhid. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah mukafirah berarti apa? Tauhidnya sudah rusak. Tergantung tipe tipe bid'ahnya. Cuma nanti masing-masing akan dihukum sesuai dengan amalannya kalau Allah tidak mengampuni. Sekarang kita masuk ke pembahasan jannah wan nar. Wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka itu telah diciptakan. Memang dua-duanya telah diciptakan. Sekarang sudah ada dan sudah ada penghuninya. Sudah digunakan untuk apa? Untuk memberikan uh, untuk me, me, memberikan kabar gembira dan mendatangkan nikmat sebagai kenikmatan bagi penduduk surga untuk yang surga Sementara neraka sudah digunakan untuk menyiksa bagi orang-orang yang di dalam alam kubur itu, yang pantas untuk mendapatkan siksaan. Makanya ini tidak seperti yang diyakini orang Mu'tazilah bahwasanya surga dan neraka belum ada. Kenapa? Karena orang-orang itu akan masuk surga ataupun neraka itu nanti di hari kiamat. Maka kalau sekarang surga dan neraka sudah ada, maka apa? Itu abes, itu kesia-siaan. Bodoh sekali mereka. Mereka kira kondisi Allah itu seperti kondisi manusia. Kalau belum dimasuki berarti apa? Berarti sia-sia. Mereka tidak tahu bahwasanya Allah punya hikmah yang besar untuk masalah ini. Dan dari mana mereka tahu bahwasanya surga dan neraka belum dimasuki? Sementara di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Ka'ab bin Malik mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam arwahu al-mu'minin ta'laqu min simaril jannah, eh, min syajaril jannah arwah kaum mukminin itu mereka memakan buah-buah surga di di pokok-pokok surga. Mereka sudah masuk di situ. Demikian pula apa para syuhada dan yang lain-lain. Mereka sudah ada di situ. Demikian pula anak-anak kecil yang meninggal ketika masih kecil. Mereka dirawat di di dalam surga. Ada hikmahnya surga itu. Kalau surga tidak ada, maka apa? Kemana mereka? Ditaruh di mana mereka? Sementara mereka sudah sudah dijanjikan Allah mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu dengan surga. Demikian pula yang masalah neraka. kita lupakan tentang masalah Ya, di antara faedahnya surga adalah apa? Dan juga faedahnya neraka adalah mereka mendoakan bagi orang-orang yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man sa'alallaha al-jannah salasan qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa mohon kepada Allah surga tiga kali, mengucapkan tiga kali, maka surga akan mengatakan, Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man ista'adha minan nari salasan Qala binar Allahumma a'idhu minan nar. Barang siapa berlindung kepada Allah dari neraka, maka neraka mengatakan ya Allah lindungilah dia dari neraka. Ini untung kita didoakan oleh para makhluk itu. Mereka sudah ada, walaupun orang-orang Mu'tazilah itu tidak mengimani itu. Makanya kebanyakan ulama mengkafirkan Mu'tazilah. Tayyibqal mu'ajjatanil an. Dua-duanya itu sudah disiapkan sekarang ini hanya saja apa masih terus dibina, masih terus di, ditanam pokok-pokoknya sesuai dengan amalan orang tersebut. Karena orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan dibangunkan untuk dia apa? Oh, bukan dibangunkan, akan ditanam untuk dia satu pokok di surga di rumah dia. Di apa itu wilayah dia. Masing-masing sudah disiapkan. Jadi surga sudah ada hanya ya, hanya saja masih terus apa? Masih terus dibina sesuai dengan amalan pemilik wilayah tersebut. Qala Allah Ta'ala qulna wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata wahai Adam, tinggallah engkau dan istri eh, ya dan istrimu itu di dalam surga. Surga memang sudah ada. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kalian berdua dengan enak dengan penuh kenikmatan apapun yang kalian berdua inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah dan janganlah kalian berdua mendekati pokok ini. Entah berapa juta pokok di dalam surga, tapi hanya satu ini yang dilarang. Tapi manusia memang sifatnya seperti itu. Ini wajar. Bukan berarti kita mencela Nabi Adam, ini adalah sifat kita semua yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita memiliki sifat itu. Sifat apa itu? Masih ingin tambah. Memang manusia seperti itu. Dan ada hikmahnya memang Allah Ta'ala menakdirkan itu untuk ujian. Ujian untuk apa kita memang harus harus keluar dari surga untuk diuji di dunia. Fatakuna minaz zalimin. Yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Zalim dalam artian apa meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya. Ini dalil yang menunjukkan surga itu sudah ada. Ataupun sebagian orang mengatakan beda surga yang di disebutkan untuk Nabi Adam dengan apa surga di akhirat. Surga yang untuk Nabi Adam ini surganya surga di dunia di Aden sana kata mereka. Dan dengan dengan hujah yang banyak sampai-sampai orang yang membaca pun bisa apa bisa terpengaruh. Oh, ya betul juga berarti bukan surga di bukan surga di langit tetapi apa surga di dunia ini. Tapi itu semua pendapat yang lemah. Yang benar adalah surga di akhirat. Bukan surga yang di dunia. Kalau surga di dunia ketika Nabi Adam dikeluarkan dari situ tidak perlu beliau akan terlalu bersedih. Tapi ini adalah surga di akhirat, yaitu surga di atas langit sana. Makanya ketika nanti di akhirat ditampakkan surga yang asli itu, kemudian apa itu? Surga yang asli, surga yang menang surga, surga di akhirat. Maka anak-anak Adam akan mengatakan, Ya abati adkhilnal jannah. Wahai ayahku, masukkan saya ke dalam surga. Ini hadisnya di Sahih Muslim. Maka apa kata Nabi Adam? Fahal akhrajakum al jannah illa illa dzambu abikum. Tidaklah yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali apa? Kecuali dosa ayah kalian. Menunjukkan apa? Memang surga itu yang yang kita dulu ada di dalamnya. Bukan surga yang ada di dunia. Pembahasan panjang lebar tentang ini ada di awal-awal kitab Hadil Arwah punya Ibnul Qayyim. Disebutkan hujah yang luar biasa banyak dari orang yang mengatakan apa? Memang surga yang diinginkan di sini surga di dunia. Kemudian beliau bantah dengan hujah yang luar biasa banyak juga bahwasanya yang benar adalah surga yang ada di di langit itu. Memang orang yang membaca kata kata Syekh Yahya memang bingung kita. Sahih. Karena memang hujahnya kuat sekali. Tetapi tetapi yang lebih kuat adalah surga yang ya hadis yang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu adalah yang di di langit sana. Maksudnya dalil. Hah? Dalil dalil. Dalil banyak, dalil banyak. Hmm. Sahih. Kenapa? Ketika manusia, ketika Adam dan Hawa diusir, apa kalimatnya? ih bisa, Turunlah kalian. Turun itu tidak selalu dari apa? Dari langit ke bawah. Buktinya apa? Buktinya adalah ucapan Nabi Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Bani Israel ketika tidak sabar dengan mana wasalwa ingin mendapatkan apa kacang adas mendapatkan bawang merah bawang putih dan yang lain-lain apa kata kata Nabi Musa pada mereka ih bitu misra pergi kalian ke suatu kota Coba ini impi itu tidak selalu harus turun. Hmm. Turun dari langit. Yang ini adalah kalimat yang kuat sekali, tapi dibantah dengan hujah yang luar biasa panjang oleh Ibnu Qayyim. Memang ini khilaf yang luar biasa besar dalam masalah ini. Karena hujahnya memang kuat-kuat. Maksudnya adalah penakwilannya itu kalau kita pikir secara akal iya betul juga memang. Hmm. Apalagi dengan alasan mereka apa? Bukankah iblis itu ketika tidak mau sujud kepada Adam sudah diusir? Bagaimana ketika Adam masih di langit iblis bisa membisiki dia. oh, makanya ini mah orang bingung. Makanya memang pembahasannya panjang di tentang masalah ini. Apakah surga itu adalah surga yang itu ataukah surganya lain? Surga Adam dengan surga yang di langit itu lain. Tapi yang benar dia adalah surga itu juga. Ya, iblis curi masuk ah. Nah makanya itu gimana dia curi-curi masuk, sementara malaikat nggak bisa ditipu. <laughs> makanya ini memang memang hujah yang mantap. Maka berarti memang iblis bukan naik ke langit lagi, tapi Adam yang surganya bukan di langit, kata mereka. Memang ini adalah apa? Bikin bingung bagi orang yang hafalan dalilnya tidak kuat dan pemahamannya tidak mantap. Tapi dengan bimbingan ulama kita paham. Enggak, kamu keliru. Karena yang ditampakkan di, di hari kiamat adalah surga yang asli, surga yang di mana itu, yang di langit. Sementara Nabi Adam mengatakan tidak ada yang mengeluarkan kalian dari jannah. Bukan semata-mata jannah, tapi al-jannah, jannah yang itu. Hmm. Berarti apa? Memang Nabi Adam itu ya di langit di surga yang itu, surga yang di atas langit itu. Bukan bukan surga dalam artian apa itu? Hadiqah yaitu kebun, sekedar kebun-kebun yang di dunia, bukan. Tapi dalil yang mengatakan surga itu belum pernah dilihat mata dia. Ah. Adam dah lihat. bukan semua. Kata Ibnu Qayyim bukan berarti semua surga telah dilihat hanya saja apa? A'jatu li ibadiyah solihin mala ainun ra'at. Aku telah persiapkan bagi para hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata itu melihatnya, telinga itu mendengarnya, dan hati itu membayangkannya. Bukan berarti asal surga, tetapi apa? Kenikmatan untuk mereka. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat, sebagaimana hamba yang soleh itu juga bertingkat-tingkat asal surga sudah pernah dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh Nabi Adam, dilihat oleh para nabi yang lain dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bukan asal surganya, bukan dasarnya, tapi yang tinggi-tinggi derajat untuk untuk orang yang amal solehnya tinggi. Karena hadis itu bicara tentang orang-orang yang biasa sholat malam. Sementara orang-orang yang sholat malam jelas derajatnya amat tinggi di atas sana. Yaitu bukan bukan semata-mata surga, tapi kenikmatan surga yang tinggi. Itu yang belum dilihat. Baik. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min Dan bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan dari Rabb kalian wa jannatin arduha samawati wal ard dan surga yang luasnya itu meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ketakwaan itu bertingkat-tingkat, demikian pula surga yang disediakan itu juga bertingkat-tingkat. Untuk orang yang mati syahid saja 100 derajat. Untuk orang yang membaca Al-Quran, maka derajatnya sesuai dengan ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, semakin naik derajatnya itu. Sayyid ilahuna wallahu ta'ala a'lam.